Jawaban saya apa? Kalau bapak ibumu itu masih hidup, walaupun jadi kembangnya amben, kui kue sabar ngurusi bapak ibumu, tiket suargamu secara langsung. Lah kue tenanan oleh ridhone bapak ibumu, Allah surga tanpa bisa, Lah wong kuwi wong tuamu mati, wis tuwa garek nglayani kok ngomong, kong bapak ora mati-mati. Biru abaakum tabirukum akum, Muliakanlah bapak ibumu maka anak-anakmu akan memuliakanmu. Kue lingilingan. Seso Sesuk anakmu arep mulyake kowe kaya ngopo, tergantung saiki piye carane kowe mulyake wong tua. Yang kowe saiki nyanyiake wong tua siap-siap, sesuk awakmu dadi wong tua bakal disiak-siake karo anakmu. Kok ono anak hari ini menuntun bapaknya ke panti asuhan, siap-siap sesuk gara awakmu dadi wong tua dituntun anakmu ning panti asuhan. Kok panti asuhan, panti jumbo. karena harus ada satu rasa sakit lagi yang dia hadapi begitu anak itu gendong ke dokter moro bu nyuwun sewu dari rampung nopo meneh dokter niku ne tasik ngopo lah terus ini pun dondomi dulu bu bu didondomi niku nganggo pati rasa napa mboten orang lawaran <laughs> lawaran. Aku ngomong lawaran nek keringan tiyu. Lawaran tegesi lawaran kita nganggu nganggo pati Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tuf alayna innaka antas tawwabur rahim. Subhanal Malikil Kudus Subhanal Malikil Kudus Subhanal Malikil Kudus Subhukum Kudusun Rabbuna Wa Rabbul Malaikat Wa Qala Ta'ala Inna Allah wa Malaikatahu Yusalluna ala Nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما محمد الذي تنحل تقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغائب Nabi Muhammad Niki malam Jumat Kulo panjangan sami pengawasan diawali kanti mau solawat Dinten Jumat mereka dipun wastani Sayyidul Ayam tuannya hari bulan niku duwe tuan namine Ramadan Dino niku duwe tuan namine Jumat Nah, terus dino Jumat mereka dino ingkang paling mulio Bahkan dipun ngendikaken Sopo wonge mati malam Jumat utawa dino Jumat niku insya Allah tanda-tanda husnul khotimah. Jadi lah dalu menipu dilalah tukang sore mati kesetrum bang Insya Allah mati ini husnul khotimah. Amin Allahumma Napa malih dinten Jumat utawi malam Jumat menika kula panjenengan sami ngatah-ngatahaken amaliah amaliyah ingkang nyaketaken kula panjenengan sami dumateng ngarsanipun Allah dumateng ngarsanipun Rasulullah malam Jumat ngaji, malam Jumat sholawatan, malam Jumat ketemu sedulur silaturahmi, sak piturutin Insya Allah amalan-amalan menikah, ingkang nyatakan kula panjenengan sami dumateng asalipun degan. Iya, iya. Apa-apa. Wong lanang tengoknya grogi ya. Apa meneh rondo. Tambah grogi. Ayo masuk nak kira iki ya. Bila kula kadang-kadang nyuwun sewu rada boten sekeco ketika mendengar kemudian yuk sunnah rasul yang kemudian sunnah rasul itu hanya seolah-olah kumpul tujuh Bila kadang-kadang bocah pemuda akhir zaman, bocah laskar Jogja ini kadang-kadang dari status Facebook ini wah aneh malam Jumat malam sunnah Rasul. Padahal sing dimaksud niku tujuannya nopo Kumpul bujuk. Padahal sing gawe status jomblo. Urung duwe bojo. Pertanyaanku lo sunnah Rasul karo sapa? Lah wong urung duwe bojo kok statusnya sunnah Rasul. Makanya kemudian apa? Sunnah Rasul yang dimaksud itu nyuwun sewu. Yang namanya sunnah Rasul itu tidak hanya kumpul bojo, tapi nopo moco al kahfi dino Jumat niku di sunnah Rasul. Moco Yasin malam Jumat niku di sunnah Rasul. Memperbanyak solawat menikah di sunnah Rasul. Ngopo kok sendiri ngiling mengkumpul kumpul bojo. Padahal pulau sing duwe bojo mawon ora tau gawe status sunah Rasul. Soale kula wegah ya status mendingan pulau lakoni. Jadi rasanya usah status iki. Wong malam Jumat kok cah bujangan ra duwe bojo rong-rong rondo. Status pertama jam delapan malam sunah Rasul. Jam sepuluh bengi sing duwe bojo bojone rumule pengajian gawe status aku kedinginan di dikomenti, dikomentari bocah pemuda akhir zaman, tak kancani kok. Rondone jawab, aku yo gelem Right. Bila ibu rahimakumullah, kenapa saya buka dengan sholawat? Karena insya Allah malam hari ini di tengah-tengah kita ngaji kemudian kita berdoa minta sama Allah. Ketika doa itu kita awali dengan membaca sholawat, maka insya Allah doa itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi malam hari ini, malam Jumat, luar biasa. Birul Walidin seorang anak yang mencoba berbakti kepada mereka yang sudah tiada. Kepada bapak ibunya yang telah kembali kepadanya. Iwan sewu. Mila yakin, di ono anak gelem dongake wong tua Endi ono anak gelem ngeneke pengetan untuk orang tua. Saya yakin bahwa anak-anak yang ditinggalkan adalah anak-anak yang baik. Amin. Bila beruntung lah jenengan sing duwe anak beneh karo wong tua. Persoalan apa Bapak Ibu rahimakumullah nyuwun sewu. Sekarang banyak orang yang mau mati mikir anaknya sing urip. Arab mati dadak mikir anaknya sesok anakku uripe kepiye. Arab mati wong tua mikir omai anak. Wong tua harap mati mikir pekerjaannya anak. Wong tua harap mati mikir pangane anak. Ya Nabi Yakub ajeng sedo apa yang diwasiatkan kepada anaknya mata nami mimbadi apa sing mau sembah sawise aku mati. Tapi wong tua saniki arep mati mengatakan kepada anaknya mata nami mimbadi apa sing bakal mau untal sawise aku mati. Soalnya apa? Orang tua nyuwun sewu salah memahami wal yakhsyal ladina taraku min khalfihim dzurriatan di'afan Hendaknya orang tua itu khawatir ketika meninggalkan anak cucunya yang lemah, ketika meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah itu tidak hanya sekedar generasi, generasi yang kurang makan, bukan generasi yang kurang minum, bukan generasi yang kurang gizi, tetapi generasi yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikhawatirkan imannya, apa yang dikhawatirkan agamanya, maka orang tua harusnya khawatir sesoklah aku mati kira-kira anakku nyembah apa seesok yang aku mati kira-kira anakku iso ngabekti marah wong tua apa nyata ning nyatane nyuwun sewu sak niki kuwalik kudune sing urip niku mikir sing mati ora kok sing ngarep mati mikir sing urip niku kuwale. Bu, jenengan wis tuwa kok disusah napa? Lah aku bingung. Anggi wis tua meh mati tapi anakku rung mentas. Anakku rung dadi wong kabeh. Apa sana anakmu kaya munyo? Kok urung duduk, urung dadi uang Niki wong tua sing salah. Yang dimaksud dengan kalimat Al-Qur'an ku anfusakum wa naro. Jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Niku maksudnya apa? Supaya anak cucunya dibentengi dengan agama, supaya anak cucunya dibentengi dengan iman, supaya sekali-kali anak turunnya tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini awakmu bocah naskah Jogja pemuda akhir zaman bisa jadi hari ini kamu diuji oleh Allah dengan ekonomi. Bisa jadi hari ini kamu diuji oleh Allah dengan pekerjaan. Diuji oleh Allah gawe warung delalah rong payu. Diuji kali Allah duwe bojo delalah ramateng meteng umpamane. Rasa takon aku, pripun Gus kok bojo kula ramateng meteng? Mau lak kowe takon aku tak jawab gampang sambake rampung. langsung dong daftar aku melu rupa codot barangkali semuanya diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi sebaik-baik hamba yang diuji itu adalah ketika kemudian bersabar karena dia punya keyakinan kesusahan yang dia dapatkan di dunia dan dia hadapi dengan penuh kesabaran pasti akan berakhir dengan kebahagiaan nopo sabar niku kok abot soale hadiah surga yang sabar niku enteng hadiah rantang yang sabar niku enteng hadiah payung sabar nopo kok ado kok abot mergo hadiah surga balasan orang bersabar adalah surga milo bola bali kulo matur sabar niku mboten enten watese mergo sing duwe wates namung kulon progo pinter mbahmu pinter kiai kok ngendake emang cangkemmu oh, beda bro oh, bagusnya kaya ngene kok Kalau dengan om merinding delok gambar teng Facebook sing diupload kalau ustadz Bayaki ini buah gusnya kayak gini jajar ke gambare wong mati lah yo. Aku lah yo merinding. Kalau ini batin apa gede kok urutannya balik iki ganti iki aku oh matamu oh. kan aku takut eh, Lah lah jenengan itu gampang. kita tahu tau nih, Gus Miftah Isra, jenengan delok kapan mau kai lahir, kapan mau kai mati. Gampang. Malam Jumat jenengan derek pengajian kali kulo maca solawat, Bar maca solawat, mang delok gambar ning buri. Jenengan ison delok kapan mau niku lahir, kapan niku mau mati. bukti nih niki. Aku ki ampuh padhake. Ora usah ning kene lah jenengan pengen kapan wong niku lahir, kapan wong niku mati gampang. Maca selawat bare liwat kuburan. Mang maca kijinge ketok niku. Lho tenang, nama umpamane sapa? Sapa saiki bocah laskar bocah sing kondang sapa iki? Oh, sapa Dani umpamane? Dani lahir umpamane tahun 90 mati ronge welas dilit meneh le dilit meneh mah le eh, milo dan rabi kowe nganti mati urung rabi maneman nggon musunat masa mung nguyuh to ana bedane karo selang yang seharusnya dikhawatirkan apa agamanya yang seharusnya dijaga apa? Agamanya. Ku angfusaku mahlikum naro. Karena perintah Allah di dalam Al-Quran. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang dijaga tidak hanya ekonominya. Wong tua saniki mikir ekonomi ini anak, tetapi jarang yang kemudian fokus terhadap pendidikan agamanya anak. Padahal didawakan man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu sing sapa wingi ngepe ngepe akhirate mongko Gusti Allah bakal ngepe ngepe donyane mila jenengan persani tiah kadang bisnis tiah kata tiang bisnis kata tiang nyawah kata tiang dodolan sak pituruti tetapi lali karo agamane bisa jadi uangnya semakin bertambah tetapi tidak akan pernah mendapatkan berkah Milon delalah mesti duwe masalah boh masalah karo konco utawa masalah karo simak neng akhirat bakal celoko mesti dipolo karo malaikat zabaniyah naudzubillahi min dalik maka hari ini kalau kamu kesusahan soal ekonomi, dodol rapayu, tandur rapanen, golek bojo rento itu santai baik. Bola balik harus sing jomblo aku ngomong, sejumblo jumblonya kamu pasti akan berakhir di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman subhanallah lara rabi pilihane modia Widani rungokno kupingmu malah ngelilih aku nggo moto siji Ku anfusakum alaikum naro Maka hendaknya orang tua Nyuwon sewu Yang dipikir ketika dia akan mati bukan harta benda yang akan diwariskan kepada anak-anaknya, tetapi apa? Soal agama yang ditinggalkan kepada anak-anaknya. Maka begitu ada anak mau mendoakan, memperingati kematian bapak ibunya, mendoakan orang tuanya yang telah mati, itu tanda-tanda anak yang ditinggalkannya insya Allah anak yang baik amin Neng lah orang tua mati, anak ra gelem eh. Orang gelem biru kewalidan karo wong menganggap dia yang sudah mati, mati selama-lamanya dan tidak perlu didoakan. Itu tanda-tanda orang tua gagal di dalam mendidik anaknya. Milo sanggon-gon mau pengajian kok pengetan anak kepada orang tua, kulo seneng. Hati kulo rasanya ayem, hati kulo rasanya bunga. Tapi kalau wong tua mati, anak ra gelem ke wong tuane nyuwun sewu. Kulo ngelus dodo, dodo nih bujuk kulo. Masya Allah penak matamu kurung di bojo ngomong penak dan dan pertanyaannya kue ngelus dodoni sopo eh rondo groso eh rondo kok nganti ping pintu rondo balen rondo menang Ayo begitu rondo balen, bujurnya begitu balen, beh, kok mau kayak ini? Lepeh meneh. Lho nih, nih wae wal. Singo lo nganggo. apa Ustaz Bayaki wae ta? Ana rondo groso bakul pitik. Wah. Mesti hangat tat. Wah, soalnya biasa biasa dulu ki bol pite. Tenan ta. Siwal ki Pak baru saya tat. Wah, serabok apa tat. dua satu ya mungkin wis kaya kaya ngono 21 ora mungkin. 50. Lah saya kata gampang begitu mau rapi kowe ngomong karo bojomu, "Bu, apa Mas tajilke lawian loro ya?" <laughs> Maka ya rahimakumullah, salah. Yen wong tua jeng mati niku sing dipikir namung piye anake iso urip. Kadang-kadang wong itu lucu, saking cintanya dia dengan dunia, anaknya papat tuh koma papat. Tujuannya apa? Didum waris anaknya papat. Anaknya papat tuh kok mobil papat. Anaknya papat diwenehi perusahaan papat, diwenehi pekerjaan papat. Padahal nyuwun sewu ki napa mboten mikir, sing diwariske teng anak niku dereng mesti nyelametke. Sing ditinggalke teng anak durung tentu nyelametke tapi nopo kiamba lali mikiri sing urip tapi ratau mikir piye carane sesuk sangune mati milani nyuwun nopo sakit Gus Bondo donya niku damel tumbas swarga? Saged. Napa saged Gus Bondo donya niku sakit ngedoke saking neraka? Saged. Syaratnya napa? Bondo donyane didumdumno. Kepada siapa? Untuk kepentingan agama. Kan kudune ngono. Milan lewu satu cerita yang pernah saya ceritakan kepada Bapak Ibu, ada seorang yang sakit parah dibawa ke rumah sakit Sarjito. Orang ini dari Klaten, dibawa rumah sakit Sarjito dalam dalam keadaan koma. Koma di rong titik, lelak titik berarti mati. Ini kita saya koma, dulung titik. Begitu dibawa ke rumah sakit, 10 hari habis biaya 90 juta. Keluarganya kentehan duit, Entah sangang puluh juta kok tetap koma tegese koma niku layah mutu walayah ya ora mutu tur kentehan biaya jadi mati yo ya ora urip yo ya ora jadi kembangi amben akhirnya nopo bapak ibu rahimakumullah dibawa pulang ke Klaten sampai Klaten anak-anaknya sudah tidak bisa berbuat apa-apa kenapa? karena sudah tidak punya biaya satu hari kemudian anaknya yang kerja di Kalimantan, kerja di pertambangan, kundul, Klaten. Duitnya oke. Okay. Delok keadaan bapak nih yang seperti itu merasa iba dan kasihan di dalam hatinya. Akhirnya apa? Bocah niki matur kali dokter. Pak dokter, kulo pengen bapak kulo matane iso melek, sakit mboten diusahake. Iso mas tapi kudu dioperasi. Regate pinter pak? sakit juta. Mboten apa-apa. duit kulo kata dioperasi yang penting bapak kula iso melek delok kula. Akhire napa dioperasi, dibuka, leres mripate iso buka. Begitu mripate iso buka nyuwun sewu, sedina dinteni rong, dina dinteni telung, dina dinteni. Iso melek tapi ra iso merem, iso membuka tapi ra iso kedep. Matane mung lulu kebo ngoten iki Begitu mata ini mendeli, bocahe keweden. Pak dokter, sakit mboten, bapak kula meripati dioperasi meneh. Maksudnya apa mas? Saat ini kula wedi meripati mendeli terus wong kula rasalah nopo-nopo kok dipendeli Lah karena jenengan pun ditutup melih mawon. Akhirnya nopo keluar biaya 25 juta untuk menutup mata bapaknya. jajal jenengan bayang nggih mung biar pet bayar pitung puluh lima juta Kebayang gak sih? Mahalnya biar lima juta. Rondo Wilo pengajian sanggon gon nggon aku gratis. Ya. Maka pantesan pegatan meneh lah cangkeme atose kaya Sallu ala Nabi Muhammad Ajabu Dalam keadaan seperti ini Apa yang dibutuhkan oleh orang tua? Bukan uang Dalam keadaan sakaratul maut dalam keadaan menghadapi kematian yang dibutuhkan oleh orang tua yang mau meninggal bukan harta benda. Bukan kekayaan, bukan seberapa banyak harta yang kau miliki, tepat tetapi seberapa banyak doa yang dapat kamu panjatkan. Anu ngono nyuwun saya ulah no ongar mati kaya nyuwun saya usah, oke-oke bondo ora bakal iso nyelametke. Mila saniki jenengan sing ketitipan bondo bola bali ke bondomu kuwi mung titipan pangeranmu. Piye carane iso nyelametke donyamu mulan akhiratmu? Ono ki ono wong tua mati, anake kon dongake, ngumpulke wong kata, Aduh iki ragate akeh. Apa anake anaknya ora mikir? Wong tuwa niku nglairke anak ragate ya akeh ibu niku mateng ragate ya akeh. Apa jenengan ora rasa, ora rumangsa kaya Inul Daratista nika nyuwun sewu pengen mateng niku dadak gawe bayi tabung. Ragate ratusan juta mung pengen rasake mateng. Lucune nopo begitu wong tua meh mati anak kon ndongake wong tua ngumpulke tangga teparu ngetokke ragat. Wegah soale rumong rumangsa ragate kata Niki lah anak kebangetan nih. Inul Daratista kaya lah pengen meteng kuwi tek 500 juta tak kanan Proyek bayi tabung. Kuwi anak kuwi rahasia rahasiane Gusti Allah rabi tenanan diragati ratusan juta biasanya ramateng-mateng bahasan bocah sm aning pinggir kuburan mateng jangkrik Robi kuwi rabi tenanan ramateng-mateng lah bahasan pinggir lapangan jenenge eh, mateng mila begitu lahir anak jenenge Ronaldo Walah. Rabi diragati atusan juta, pesta neng gedung, mas kawini larang, honeymoon bulan madune neng Bali nyewa villa. Wis diwangi jengking miring sapi turute. Niku ngira ya meteng-meteng kok. Mbasan bocah SMA rada nganggo wedi kok nangan apa ora ya. Malah dadi kok, Pak. Bebet unggul mbahmu kuwi unggul. Ah, kula bola bali. Anak kula ya Pak Ustaz. lu ra lu durung dereng. Lah kejadiannya kapan? Lah jadi mulai niku namung teng dhuwur motor nggih dadi kok. Ya kok iso. Lah sik konangan bapake ra apa-apa kadang-kadang ra konangan bareng. Kaya eh, jamaah Jakarta nih moro teng pondok meh ujian anaknya dilarang ikut ujian. Soalnya nopo mergo meteng ditoki songko sekolah moro teng pondok kon golek bojo. Lah kula takoni sing metengi sapa kok kon bojo mang takok Pak Ustaz kali anak kula ki ambak tak takoni nduk sing metengi kuwi sapa? Kula mboten ngertos Pak Ustaz. Lah kok mboten ngertos? Lah nggih wong rame-rame. Bibitah pemuda akhir zaman urun kabeh gitu. Bo ora borongan. Lah borongan ki lanang isi wedoke akeh, iki wedoke siji lanange oke. Lah lanange siji wedoke oke. ki borongan. Lah lanange akeh wedoke siji kuwi jenenge urunan. Bedo dan goblok kowe iki. akhirnya akhire napa saniki karepe nopo Bu mbok tulung Pak Ustad anak kula manggulek goleke bojo soalnya ini pun ngerti bapaknya sopong ya kula jawab ya angel wong ini jenengan pun meteng angin pun sinten mawon nak gelem rabi anak kula mungkin kula ragati kula tumbas ke omah kula tumbas ke mobil pun sing penting rabi kali anak kula kula jawab angin nopo jawab jawabane ibu nih gimbon Pak Ustad menawi mboten nonton sing purun kagem Pak Ustad mawon lah ya mbahmu kiai di balik bekasnya codot itu ya mungkin masa aku balik bekasnya Danila malah aku rapopo Ya, ngajar Gari neruske kok piye? Lah nanging kula gari ke yo ya aku abe mirip kulo Lah prangine ganteng kaya kile sikile meletek-meletek kaya awakmu. Jadi wabarak imakumullah nyuwun sewu. Yang seharusnya kita pikirkan itu apa? Ora kok sing urep nyuwun sewu ora kok sing mati Arab mati mikir sing urip Ning piye carane sing urip niki mikir sing arep mati. Mila nyuwun sewu. Jangan hanya persoalan harta benda yang kita pikirkan kepada anak-anak kita. Mata bununa min ba'di. Apa sing mau sembah sakwise aku mati. Bien pengajiannya awal dhewe Al-Kintiliyah niki tahu bahas tafsir mata bulu namim ba'di. Kenapa kemudian Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan menggunakan kalimat ma tak budun. Dengan kalimat ma. Padahal ini lebih logis kalau menggunakan kalimat menggunakan kalimat man. Kenapa Allah menggunakan kalimat apa? Padahal lebih logis kalau Allah itu menggunakan kalimat siapa. Kudune sopo sing mok sembah tetapi Allah menggunakan kalimat opo sing mok sembah. soalnya apa? Allah perso menungso niku luweh mentingke opo tinimbang sapa. uang niku utama ke opo daripada sopo Begitu pemilihan Bupati Bantul, sesok ibu-ibu milih sinten? Rangga gas milih sopo sapa wae tak pilih asal aku entuk apa-apa. Jadi sing diprioritaskan apa? Apane ora sapa Ayo, bahkan bocah-bocah lanang sing jomblo-jomblo niki lho nyuwun sewu. Golek bojo mawon sakniki kadang-kadang ora mikir sapane, sing penting duwe nih, Termasuk jenengan sing kagungan anak wedok, begitu milih mantu sing mau delok ora sokone tapi bocahe duwe apa-apane soalnya apa wong tua matrik begitu dilamar orang takon kowe iki sopo tapi pertanyaannya apa kowe duwe apa wong ini gak ya teko iki <laughs> yo ya melu guyu ketoke sing bengok gari neruske belum oleh tahun bojo meteng kok terus kei iya lah ya. Kayak begini ya terusan kayak kayak ya. Keconangan mbahmu Kayak yang gunung gitu, ini lah kasus perceraian tinggi. Ternyata kenapa kasus perceraian tinggi di Gunung gitu itu banyak dilaporkan di Gunung Kidul itu hamil sebelum menikah. Begitu matang wih tidak baik, anak lahir akhirnya saya pergatan. Jadi ini Gunung Kidul itu biasa bunyi nonton wayang sak sarung gile papat, mungkin biasa. Aku rasa ke aku. Ya, sak sarung sikile papat. Begitu tak bayang ke aku pengen jajal <laughs> no. Kok iso no. si gile papa. papat. <laughs> eh? apa alon nggak ah alon apa nih si alon jadi uang nih luwe bisa ke apa nih daripada sopo nih kuduilah dilamar sopo si lamar sopo toh Ustadz TPA, uh api ke Ustadz TPA Sopo si lamar mbak Mudin, uh api wong ikhlas gawe bungkus jenazah Orang begitu ngelamar takoni pekerjaanmu apa, kowe duwe omah apa durung, duwe kendaraan apa durung. Sing ditakokke apane? nih? Oppo nih Opone ora sapane. Gowo, gendong anak. Takoni karo Pak Anaknya anake pun pinten, Bu? Papat. Tak dongake nggih, mugo mugo ndang meteng meneh. Wong tuan jawab, "Ampun Pak Kiai, anak kula pun papat. Aja didongake kula meteng meneh." Tapi lah angon medus ketemu kiai. Niki meduse mateng apa dereng? Sampun Pak Kiai kula dongake nggih muga-muga meduse mateng meneh. Alhamdulillah. Dongake meteng meneh duwe anak sambat jawabane ampun dongake wedhuse meteng alhamdulillah tegese napa menungso niku sakniki luwih seneng ngingoni wedhus daripada ngingoni anak Soalnya apa? Apa nih? waduse ini lebih penting daripada anak. Jadi awak mungkin akan li kalah karo wedus. Ayo, bila kalah karo wedus sih Milong lebok GTPA sebulan bayar lima 5000 sambat ra dibayar jenengan lebu pom bensin nguyuh 2000 dibayar. soalnya nopo Wong tua luwih mentinge uyuh daripada anak. menurut wong tua yang jawab buat nopo-nopo togus kan uyuh nggih anak. Uh. Kurang ajar ada toin aku ini Anak kali uyu kan tak bolongan. Lagi si bujang rong duwe anak wis ngomong ngono. Wah, enggak ya. Eh, oh mantan anyar tahu oh, ala pantesan tirutak eh Apa malam Jumat Rai? Wis apa boleh. le. AIDS akibat intim dengan sabun. Iya. Ya ngelak jenengmu apa kowe eh, iki? Sengi tahu. Bengok-bengok kan mau ora ngelak kepingge. Kowe ngono penak pengajian ngrungi nangin karo udat udut. Pengajian jagonge karo udah ora ngene iki lho. Iki ngene iki. mikir apa? Nah, aku ngene ngajinnya pantas iki. Ya orang rumah pengajian orang ini gila ya nabi biar kan. Boyo ya, kayak rondo-rondo kae. Nyelon ya, jorge tungkak ira ya, apa. Iya rondo desi wali lho. Iya sama. Subhanallah. Pokoknya si wali mulai rainnya merengut. Begitu ketemu aku berseri-seri. <laughs> Jangan-jangan matamu, jangan-jangan. Masa curiga karo siwal. Ya aku sih mau kenter wae. oh tenang aku langsung step uh, kok pahit bu luwih penting apa napa sapa luwih penting sapa napa apa apa niku penting sapa luwih penting ditenono ditenono rondo ki yang kagel cangkeme atos ya Ata ya. tak lamar sesuk. Nah, Omar. Eh, diseret. Cangkem, cangkem. Serep kok tuwa. Gudenge sing mewek gadis oh kayu-ayu kok. Tuh, Kamu jangan berharap dong. Karena aku khawatir. Khawatir aku nggak bisa nolak. Amin. Dah, kok kita aku iki lak bunga banget aku lihat rondo tuwa. Ora mungkin. Ya semoga-moga dadi bojomu ya sok. Ah. Senom-nom kuwi ya seru di bojo tak kanan bojone rondo ya penak. Tenang. Enak ibarat numpak jalan ra perlu ngajari. Wah, mlayu dhewe. rapi lah malah diajari. Malam pertama langsung apa niku luweh penting buktine ya dibuktekne cara gampang mawon suguhanmu kuwi apa jenengan sing rawuh teng mriki sapa suguhan kuwi apa jenengan niku sapa ana ning apa nggih nyuguh sapa yen ana sapa insyaallah bakal entuk apa apa Napa ini apa luwe penting dari sapa luwe penting daripada apa? Pengajian ono seneki, ora ono jamaah. Kira-kira pengajian ini sama aku apa betul? Pernah iso. so aku kon ngomong karo senek. Para senek rahimakumullah. Niku ana apane pengajian ana apane tapi ra ana sapane. Saniki ono ana sapane tapi ra ana apane. Ono jamaahe tapi ora ono segoni Kira-kira ini iso melakukan napa badan Iso. mong jamaahe paling batin pengajian pengajiane moloi kata. Pengajian Pengajiane garingan. Wong pengajian ku isine loro, acara inti karo acara untuk milo ngamal jenora ngemil, ngomel ngaji ngajian orang undal ngantuk tapi melaku le melaku lah kenapa hari ini kita lebih fokus kepada apa maka dulu ketika Gus minta susah uri pernah kepenak ra bunga rung dua apa-apa jangankan dua rumah, gimana mangan mawon susah kulo kelingan dawe bapak ibu kulo. nah sholat ki wis bener, ngibadah ki wis bener, ndongamu ki wis bener. Ngapa uripmu kok rong kepenak? Barangkali uripmu kudu mau pantas ke di hadapan Allah. Mila ini mikir gini nih. Awak musim susah-susah. Aku ketok rupamu kaya ora infak, kok ketok. Aku mah kaya Dani Yas. kayak kok infaknya sebelumane telu. Kok saya ini rumangsa awakmu susah. Apa yang harus kamu perbaiki? Bapakku ki wong tuwa iso ngendika ini. Pantes nolai amalmu ning ngarepe Gusti Allah. Sesuk Allah bakal mantes ke urib. Cara bahasa Indonesia ini pun, pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Ewa eh, dene urib pantas rung pantes mergo amalmu rung pantes didelok karo Gusti Allah. Kowe iki rong iso mulya soalé apa? Mergo akhlakmu tidak mendukungmu untuk menjadi insan yang mulia. Kenapa hidupmu belum pantas? Mergo kelakuanmu yo ya rong pantas. Ngopo urip ora kepenak? Mergo ibadahmu yo ya rong kepenak. Cara gampange ngono kuwi. Kalau kemudian sudah beribadah, wis donga, wis ngaji, Wes nih tenanan ngalor ngidul melu selawatan. Umpamane kok dungone urung dikabulke karo Gusti Allah, jawabane nopo Jawabane niki. Brosing matamu. Cak, cangkeme atos. Ini kan buka kitab lah brosing, Bro. Kaya awakmu HP kroseng gaya mau gue cross kreditan urung lunas orang kuwi cari NB apa ndang balekno ngono kuwi ono kuwi malah bocah-bocah pemuda akhir zaman kuwi hp ini mereka siji pikanto jadi hmm. ya ini kok yang pikanto memang, induk indukan. Ya, supaya awak mungkin paham ngapa to uripku wis ndonga wis melu ngaji dan lain sebagainya kok uripku rong kepenak wonten al-hikam pasal 6 Ibnu Athaillah As-Sakandari menehi gambaran kali kula panjenengan sami. Umpama awake dhewe melu ngaji ngalor ngidul kaya ngene iki, malam akad paing kudanan diwangi mangkat. Ketoke rondone lah mangkat ya, Lo war ora keto. Mana po. Oh, ada yang nunggu tidur kijing aku lalu. ya rondo lah malam minggu paling udah ramakan dengan apa ngopo? Arep mancal-mancal, hmm, ah, ngendake kloso. Hmm. Eh, seranda-randa. Anda cacile gaya ini. Untune mau loro e gaya. Bismillahirrahmanirrahim. Napa dawa Ibnu Abaillah Sakandari? Layakun Ta'akhur amadil amadil adok mahal ilhafi doa mujiban liyaksika. Artinya apa? Layakun janganlah ta'akhuru karena keterlambatan amadil ato datangnya pemberian kepadamu ma'al ilhah saat engkau telah bersungguh-sungguh fiduai di dalam berdoa mujiban liyaksika menyebabkan engkau berputus asa ngaji wis sodakoh wis mangkat ngaji yang bayar kereta melu sorawatan, Dungo yo tenanan, kumpul karo bojo yo tenanan. Tapi kok dungo urung ke karo gusi Allah. no dawuhe Ibnu ilah asakan dari. Janganlah ketika doamu terlambat dikabulkan oleh Allah Sementara kamu telah bersungguh-sungguh di dalam berikhtiar Itu menjadikanmu berputus asa Orang oleh Soalnya apa? Jawabannya lanjutannya Bahwa mongko setuhune Gusti Allah Dia Allah Dominalaka al-ijabah Allah menjamin bahwa doamu pasti dikabulkan Dungo mungkin mesti dikabulkan karo Gusti Allah. Kapan dan bagaimana cara Allah mengabulkan? Allah mengabulkan lima fima laka. Allah yang memilihkan terhadapmu. La fima tahtaru nafsika, bukan apa-apa yang kamu pilih. Tegasnya apa? Sing dikabulkan karo Gusti Allah kuwi sing miturut Allah HP. ora kok HP miturutmu. Kenapa? Kadang-kadang sing miturut menungso niku apik, mboten apik miturut Gusti Allah. Kowe umpamane saiki ya Allah kula pengin bojo kula ndang meteng. Ngapa ora diwenehi meteng-meteng karo Gusti Allah? Gusti Allah duwe rencana, wong kue rong duwe anak, kowe ekonomimu mesti pas-pasan, apa meneh kue duwe anak. Maka belum dikasih anak supaya apa? Memperbaiki ekonomimu terlebih dahulu. Begitu Allah nitipke anak ning awakmu, Allah wis yakin percaya awakmu iso ngopeni anakmu. Saya kira kue duwe anak sementara warungmu murung payu. seso anakmu banter-bantere ngombe susu, kue ra nukok nukokke susu anakmu. akhirnya kue rebutan susu karo anakmu. Mikire ngono lah aja gawe susah. Kuwi sambaran mbahmu kuwi. Sing penting kewajibanmu gawe. Aja putus asa terus luwi bila perlu sedina ping 15. Loh, kenapa kemudian Allah menitipkan anak? Soalnya Allah percaya jenengan iso ngopeni anak. Wong kadang-kadang orang ngerti apa-apa moro-moro mateng kok. Pengajian kalau itu aku udah ngerti kok wong mateng kok bulno mana. Ana jenenge sapa positif buat tenan. Kok Siti kaya rata melu ngaji jane kena yang bilang ngelahir ke lho. Metenge kapan? Ora ketok mateng tapi nglairke ya ono no nek songe ya teko iki. Sebelah kono kae lho kuwi. Niku ora ketok mateng, Pak. Moro-moro mana? Aku dilokke ra nyumbange cerewet. Wong aku gawe aku yo melu kok kok nyumbang. Jadi apa? Doa itu yang dikabulkan oleh Allah atas pilihan Allah, bukan atas pilihanmu. Waktunya kapan? Waktunya jelas. Waktunya sesuai keinginan Allah, bukan atas waktu sesuai dengan keinginanmu. Milo kadang-kadang ini nih, dungone saiki, dikabul gini kemudian beberapa tahun kemudian, kamu kok gue lali karo dungamu. Iso. Umpama ning donya niki donga ya orang dikabulke karo Gusti Allah, napa berarti mubadir? Ora, berarti jenengan numpuk deposito benjang teng akhirat. Sing kula contohke napa? Ana suami istri kere banget, padahal dumone mandi niki ahli ibadah. Sing wedok ngomong karo sing lanang, "Mas, panjenengan itu lah kondang dungane mandi, mbok sekali-kali jenengan jaluk bondong nggih diwe supaya uripe bahagia." mergo sing jaluk sing wedok sing lanang donga salat tahajud tangane diangkat ya Allah kula pengen raketan segede nikmati seneng teng alam donya mangwenehi kula bondo Plek, langsung dikabulke karo Gusti Allah begitu rampung donga Allah mendatangkan sebongkah emas seberat batu bata kabul suweneng sing wedok matur nuwun Mas iki lak didol iso gitu apa-apa emas kok gedene sak botol Akhirnya napa? Urung nganti didol bar salat tahajud lanang wedok niki keturun ngimpi, ngimpine padha mlebu swarga, di dalam surga itu ada rumah megah seperti istana. Begitu dia keliling di dalam istana itu dia lihat dindingnya ini terbuat dari batu bata yang batu batanya itu terbuat dari emas. sewenang ya Allah ini api mendigo sopo Ketemu malaikat. Takon karo malaikat, niki surga kagem sinten? Apa jawabane malaikat? Niki surga kagem jenengan, Pak, Bu. Begitu ndelok dinding surga, kaget. Soale napa? Dinding surgane niku bolong siji, botone ilang siji. Akhirnya saya minta takon karo malaikat. Niki dindingnya saking surga ini kados mengatakan. Nopo kok botone ilang siji?" Apa jawaban malaikat? Ini karena kekurangan sabarmu di dunia jatahmu ning akhirat dilongi karo Gusti Allah diwenehke awakmu ning alam donya akhire napa begitu tangi nangis lanang wedok niku langsung ngangkat tangan ya Allah kula mboten pengen ngurangi jatah kula teng surga kula moh ya Allah Biarlah kula ngertos kados mengaten indahnya surga kula teng donya tak kere mawon mboten napa-napa ya Allah Jadi rasa mau pikir jeru-jeru li lah wis ngomong karo aku, Bah, kula pengen hijrah, ninggalke dunia kemaksiatan menuju dunia kebaikan. Tidak ada orang hijrah yang tidak diuji oleh Allah dengan keberatan. Tidak ada orang yang hijrah dengan Allah dengan yang mudah-mudah. Mesti angel, nganggu kangelan. Kue ke kafe, kue ke dunia malam. serajo ke dunia malam, orang gue penghasilan sapi terutih. Enggak gue rong sepira? Bojomu mulai muni-muni. Mas, kok jenengan ini kira di penghasilan. Piye kowe ngopeni anak bujumu bujumu rung rampung ngomong gantian karo tuamu. Kowe iki piye le ra ngopeni anak bujumu Tonggomu mulai gablek kaya saya kiri sapi dulu deh Itu adalah ujian-ujian bagi orang yang mau meninggalkan kemaksiatan. Begitu gue sabar, yakinlah orang berpuasa pasti ada berbukanya. Kenapa ada Ramadan? Karena pasti akan datang Idul Fitri. Kenapa orang berpuasa harus bersabar? Karena orang berpuasa yakin akan maghrib pasti datang. Jadi tidak lagi poso-poso kayak ngabuburit metu songo mah ngopok ngenteni maghrib kuwi goblok. Soalnya apa? Maghrib kuwi rasa mau ngenteni mesti teko. Lah wong poso-poso kok metu sama omah ngenteni maghrib. Orang mantannya teko dewe kok apa? Kue metu saka omah malah masih ya Kau sakit dodol gorengan sak bukunya ono kok. Aku tahu kok. Metu harpe mangkat ngaji buka puasa bersama ono, dodol gorengan mandek orang kok gorengannya api Bukunya meliding. Ya lagi cipi begitu aku ndelok icipi cepet padhake. Kenapa orang berpuasa harus bersabar? Karena yakin ada maghrib pasti datang. Kenapa orang dikasih ujian mau harus bersabar? Karena yakin solusi dan jalan keluar dari Allah pasti datang. Mila nyuwun sewu. Ujian yang hari ini kita hadapi nyuwun sewu tidak lama. Ujian Allah di dunia itu hanya antara adan dan ikomat. Hanya antara adan dan sholat. Maka inilah jawaban kenapa orang lahir bayi itu diadani wong mati kui disolati. Soalnya apa? Wong diwene ujian karo Gusti Allah niku mboten suwe mung antara adan lan iqomat. Orang suwe ini paling pol mung 15 menit bahkan yang maghribnya kadang-kadang azan langsung komat soalnya apa waktu nih orang dawa saya ulangi Hidup itu mau antara azan lan ikomat. Orang sulit. Mila awakmu saiki rumangsa diuji karo Gusti Allah dengan ekonomi yang murat marit bahkan cenderung rusak-rusakan. Sabar, kuwi ra suwe. Lah kula bendina ditagih debt kolektor, Gus moga motor kula rong kuat mbayar. Ya sabar. Kowe iki yo nyuwun sewu duwe utang dhewe oleh debt kolektor mergo kowe mergane pertamane gaya lho. Wong mung duwe uang muka pas-pasane wani utang motor. Akhirnya doyak oh ya karo debt collector. Soalnya apa gue ya pengen kesusu dan numpak motor. Akhirnya doyak ya oh ya debt collector. Wedine ora karo wonge karo tanggalane. Wah, wis tanggal 20 to mbayar meneh. Jenengan sing di masalah niku mergo digawe masalah dhewe ora kok Gusti Allah masalah jenengan kelas cek numpak motor pengen dang tuh dulu numpak mobil akhirnya motornya didol nggih uang muka mobil akhirnya aku kuat bayar tumpah tumpakane mobil tapi oh ya uang akhirnya melayu neng kali karo pujiane kucur kayak ya Allah uripe ayam rumangsa aman dununge rasa Sodoyan iman karo ambekan. Ya Allah, urip kosone kaya ngene. Anak wandiri bayar SPP ran duwe duit, isuk mau doyok oyak debt collector nembe tangi diteni mendring. Ya Allah. Rekoso men Sabar narimo najan pas-pasan Kabeh sinaktir sama pangeran ya Allah, ora kepenak. Padahal lagune Gus nyanyi ini kula nyanyi niku mares kudune. Sing jenenge mares ini semangat e. Uh, Uripe ayam, oh kakang nule rumangsa aman dununge rasa pandoyan iman sabar narimo najan pas pas kiri yoben Kabe tinadir saking pangeran kabeh tinadir saking pangeran gagah Kusuk aduh ya deploter yang menunggui. Ya Rasulullah. Salamun alaikum. Oh gila mesti wangi. Ya Rabbi asal ni wajar Adbatayaji Rotal alami Ya Allah هيل الجود والكرم يا هيل الجود karomi. Nah uripe ayem ora kakean utang. Umat ini yo gampang, mila diteruske lamun palastro, ing pungkasane ora roh Allah suwarga manggoni utuh uga ulese utuh Maite uga ulese si bengak banter panglunas ya rasulallah salamun alaik ya Rabbi asyam عفاك يا جيرة العالمين Ya uhailal judi wal karomi Ya Susah lah awakmu uripmu kaya ini ora kelingan karo bapakmu jenis mati. Napa lagi kula atur iki? Kuwatah, Bu. Anak niku kemudian sudah baik ekonominya, sudah mapan hidupnya, tetapi tidak pernah pengertian dengan orang tuanya, terutama orang tua orang tua yang telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lali, Pak. Lali. Maka kemudian dikatakan apa? Dikatakan apa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Satu ketika kan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudun saking mimbar, dia mengaminkan tiga hal. Amin, amin, Amin. Kalau mereka orang itu kemudian apa? Sahabat bertanya, Rasulullah, tidak ada kami dengar orang yang berdoa. Tidak ada petir, tidak ada hujan, tidak ada macam-macam. Kenapa Anda mengaminkan tiga hal? Apa jawaban Rasulullah? Tadi ketika di mimbar malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku dan berdoa tiga hal. Dan aku diperintahkan oleh Jibril untuk mengaminkan. Nyuwun sewu, lah sing dungo Jibril sing ngamini Kanjeng Nabi Muhammad kira-kira dongane mandi napa mboten? Mandi. Sing dungo nabi sing paling top, sing ngamini nabi sing paling jos. Jibril Muhammad. Lah sing donga cah laskar Jogja sing ngamini pemuda akhir zaman alah mbuh. Apa? RCT Raceto. Sing donga RCT sing rungokke RDB. Sing donga Raceto sing rungokke Radong Blas. Konslet. Akhirnya nopo? Apa salah satu yang diaminkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW? Muhammad aminkan. Apa Jibril? Ya Allah. Kecelakaan bagi seorang anak yang dia masih bersama kedua orang tuanya atau salah satu dari mereka tetapi anak tidak bisa mendapatkan tiket surga dari mereka. Ruang kali. Tiket surga mungkin ternyata gampang. Apa? Bakti karo wong tuamu. Birul waliden maka saya selalu bilang, malaikat yang secara langsung ditemukan oleh Allah dengan kita. Malaikat yang diutus langsung untuk kita. Siapa? Bapak dan ibu kita. Aku kini malam minggu ini kok, udah tadi durus, tadi kan nyuwun saya Tak iling-ilingi sebabnya apa toh? Meh 6 tahun pengajian malam angkat pai. Niku biasanya udan mandek Sak ini maghrib udan mandek utawa sampai jam itu mandek. Nopo kok malam Ahad paling ini kok udah udane nganti bengi kaya biasa nih Selama enam tahun udan sing paling surat nembeli ini kok. biasanya mboten tak eling-eling, ternyata nopo pulau kelalen jini perkoro kulo niku biasanya yang ajeng mujahadah. Pagi atau siang harinya pulau telepon ibu ulo. Bu, mengkedalu dalu mujahadah tulung jenengan dongake supaya lancar umpo muga-muga mboten jawah umpo mboten jawah muga-muga dadi berkah delalah malam minggu ini, ku kula lali mboten telepon ibu konsep matamu sapa kaya mau lali pisan diloke konsep sengit aku wis aku ngajeni kene wae aku Lali pilane konslet. Sengit aku. Iki ngaji ra urune cangkeman wae. Biasane kula telepon, Mbak. Bu. Ndelalah wingi niku mboten telepon. Kula itu biasa ada pengajian mujahadah nih kok, Bu. Mangke dalam mujahadah. Kok kowe dalam ki ngopo apa ibumu aku, apa kowe ibuku kok Dalam. Ini masa aku bengi yang kelainan nih. Kita bergosip sing pemuda akhirat ini. Bu, makanya dalam mujadah tolong didongakne. Karena apa? Kulo kelingan. Setiap kali kulo dua masalah, setiap kali kulo gada hajat, niku biasanya sing kulo jalu itu. niku ibu. Milali. Aku seneng gue melu ngaji. Aku seneng gue melu kiai. Tapi jangan pernah melupakan malaikatmu yang dikirim oleh Allah di dalam rumahmu. Siapa? Bapak ibu. Maka begitu mendengar doa ini bagi Rasulullah Muhammad SAW mengangkat tangan kemudian dia mengaminkan. Amin ya Allah. Apa mandi? Maka hari ini nyuwun sewu kalau kita masih punya dua orang tua sementara kita tidak bisa membahagiakannya berarti kita melupakan tiket surga langsung kepada Allah Ta'ala. Mila kula tau nesu pengajian ing Cilacap. Ana anak takon kali kula ngoten iki. Pak Kiai, apa? Bapak kula niku umure wis 90 tahun, tapi mboten mati-mati. Jajal iki cangkem apa iki? Iki ra mung konslet iki. Ngeglon iki. Saya tanya, kenapa Bapak bertanya demikian? Jari ini tiang-tiang Bapak kulon itu mboten mati-mati mergo Bapak kulon duwe cekelan keris. Mbok kulon jalur resepe piye carane gua keris ben Bapak kulon ndang mati. Ya Allah. kulon jawab. Pertama kulon matur, "Mas, umpama bapakmu kira mati-mati mergo nyekel keris, berarti Pak Polisi sa Indonesia kira bakal mati soalnya apa? duwe pistol mereka malaikatnya bedil dasi karo polisi ini apa yo ya nalar cah malaikat pati ora sida nyabut nyawane mergo sing asakaratul maut duwe keris kuwi ora nalar Keris misalnya mungkin nusuk ra iso nggih ngiris, soalé jenenge keris. Mergo mlungker ra iso nggih ngiris. Sing lah kerismu kuwi. Lah kerismu bahaya nusuk orang mati malah urip dadi anak. Niki anak Kemudian yang kedua jawaban apa saya? Kalau bapak ibumu itu jawaban saya apa? Kalau bapak ibumu itu masih hidup walaupun jadi kembangnya amben. Kui kue sabar ngurusi bapak ibumu. Tiket suargamu secara langsung. Lah tenanan oleh nih bapak ibumu. Salah surga tanpa visa. Lah wong kuwi wong tuamu meh mati, wis tua garek ngelayani kok ngomong, kong bapak kurang mati-mati. Biru aba'akum tabirukum abna'akum. Muliakanlah bapak ibumu, maka anak-anakmu akan memuliakanmu. Wiling-wilingan. Sesuk anakmu arep mulyake kue kaya ngopo? Tergantung saiki piye carane kue mulyake wong tua. Yang kue saiki nyak-nyake wong tua siap-siap, sesuk awakmu dadi wong tua bakal disiak-siake karo anakmu. Kok ono anak hari ini menuntun bapaknya ke panti asuhan? Siap-siap, besok gak awakmu dadi wong tua dituntun anakmu di panti asuhan. Kok di panti asuhan, panti jumbo. Kau yang menunggu ayo. Sampai awakmu saiki wani nyilakake wong tuamu. Siap-siap besok kowe dicilakake karo anak-anakmu. Maka Sayyidina Ali mengatakan apa? Kalau seandainya seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya untuk orang tuanya, itu tidak bisa untuk membayar jasa ibu melahirkan kita. 40 jam loh. Anak ngopeni wong tua seumur hidupnya tidak bisa membalas jasa ibu melahirkan kita. Bayang nol. Bu, bu, matang niku rakoso napa mboten rungokno kupingmu Bu matang niku rekoso napa mboten apa awakmu ra mikir Ibu mungkin biar gadis seksi SDSB Semok depan, semok belakang Orang boys, mau itu kok boys, orang Yos ya, minimal macan tutul. Oh, manis cantik jalannya mentul-mentul. Oh. orang meneh macan tutul, manis cantik turunan bandul, Oh. laron doni kai SNK. E oh. Eh, setengah tua nengko koceluk. kebayang nggak sih kiai kuwi karo rondo tuwa. Oh, tapi awak murung ngaji ki rondone kae wis ngaji le. Dadi aku apal jumbo jero. Padake. Apa lagi mau? Matang. Setengah tua, kira-kira hati saya kok tengah tua tua begitu dilamar karo bapakmu sing maune seksi semok semlohe semledot begitu meteng lho kabeh mlotrok tak kandhani lho tenan sing maune seksi dadi mlotrok kabeh wetenge sing maune kenceng dadi kendor bokonge dadi mudhun kabeh li tangkepe nak soalé apa sing maune bobote 45 kilo begitu mateng dari suwidak 5 kilo tak kandhani Gak mlaku iki deget ini selama sangang bulan apa piye. Kaya ngono kok manggep gampang. Wong mateng kira kepenak nih tak kandani turun lumah koyo pelampung. Mengkurep koyo timbangan. Eh serape nak belas. Gila apa bu? Ngono kujal. Bayangno, wong bapakmu kira Bu Junin mateng kon gawe WC duduk e ora ono malah WC sing metangkring bayangno wet enggak karo longgo ngene iki kae rekosone ibumu tak kandani, Milo bapakne mati ndongake ra gelem kebiangeten niku begitu sangang bulan 10 dino krasa uh, langsung gua ning bidan bapakmu bunga, mau buka loro bu bidan teko puskesmas dinteni sak jam rong jam eh nutup meneh kita ini isin kita ya balik meneh gua mulai buka meneh langsung ngoron di puskesmas dinteni kadang-kadang nyuwun sewu buka siji iso buka loro kuwi ngenteni sak jam nganti buka telu papat terakhir buka limolas eh sepuluh maksimal lah limolas tenang kaya lapangan bola nganti buka sepuluh kui kadang-kadang rong dina rong bengi bayangno ngeden ngenteni kue metu rong dina rong bengi bahkan kula nanti dijalui sambat jam agus dongake bojo kula niki nyuwun sewu meh nglairke telung dina telung bengi meden ra ngeden ra metu-metu bayangno ngeden telung dina ra metu-metu kowe iki ngising sak jam ra metu-metu silitmu kaya suwek tak nah lho gunung iseng lho tak kandani apa meneng lahir ke anak gino mboten pak orang rasa kere begitu mboten mmm, buwol anak metu Apakah saat itu rasa sakit yang dialami oleh ibu sudah berhenti? Urung, urung rampung. Kenapa? karena harus ada satu rasa sakit lagi yang dia hadapi. Begitu anak itu gendong ke dokter moro, bu nyuwun sewu dari rampung. Nopo meneh dokter, niku nih tasik ngopo. Lah terus ini pun dondomi dulu. Bu, bu, ini kok nganggup pati rosa nopo mboten? orang lawaran. Lho tenan lawaran. <laughs> Aku ngomong lawaran nek keringan tiyu. Lawaran tegese lawaran kira ora mati pati untuk mengalihkan rasa sakitnya menggunakan apa? Bayinya dibopong supaya nopo kebahagiaan ibu ketika melihat anaknya itu bisa mengurangi rasa sakit ketika didondomi jalannya. Jahit begitu dia ceplos atau ceplos aduh Begitu meh rampung bapakmu polah ngadep dokter Pak dokter kula badhe maturiin. Apa neh? Nuwun sewu kula pesen apa? Ampun rapet-rapet. Lah apa? Ndak kula ora kebagian. Lah ngono ki dokter yo ndagel. Ya wis, pasang pasang resleting. Ha iya. Malah buka tutup kaya apa? Maka benar Sayyidina Ali ketika mengatakan 24 jam Anda berbuat baik kepada bapak ibumu, itu tidak akan bisa membalas jasa ibumu ketika melahirkan. Ayo, makanya apa? Begitu mereka telah tiada, kewajibanmu untuk membahagiakan bapak ibumu yang telah tiada. Dengan cara apa? Biru waliden, dongaki, sedekah atas nama orang tuamu. Lalu ini warisan omah senajan terang duit. Iki omah sama bapakmu umpamanya nyuwun saya. Bagaimana kemudian kamu tidak teringat ketika seorang sahabat mendatangi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Rasulullah inna ummi qad matat. Wahai Rasulullah ibuku telah meninggal. Apa yang fa'uha ing tasaddaqtu anha? Apakah ada manfaatnya ketika saya bersedekah untuk bapak ibu saya yang telah meninggal? Apa jawaban Rasulullah? Naam, oh, oh ono manfaat. Begitu gue sedekah malam hari dengan nyuguh tamu pasang tendong ngundang son pasang lampu. Iki niate pahalane sedekahmu mok kirim ke ibumu bapakmu sing wis sumare ditampa karo Gusti Allah ngono kuwi kadang-kadang kon gawe pengajian haule bapake waduh ragate opeh apa ora rumangsa mbiyen bapak ibumu ragati kowe ya luwe oke Bu Kula majang anak jenengan kasih cilik-cilik. Lek Kowe gede mung awakmu, gede mung awakmu kok utakmu ya cilik kok dadakno. Oh. Sing gede iki daganganmu. Paling ngene mung sakmene. Drijine iki lho. Wong tua dua anak papat. Anak papat jam 12 bengi, wong tua sabar ngopeni anak. Anak ngompol, takono Mbak Siti ke. Mesti ibu sabar ganti popoke anak anak ngompol wong tua sabar nyewoi anak anak luwe jalur ora bengi wong tua sabar dunang anak anak nangis wong tua tangi ngeneng-ngeneng anak gantian anak papat jadi wong tua wong tuane siji anak papat sing gede ora bakal iso sabar ngurusi wong tua siji enggih napa mboten nyata Gantian bapak nih wis reso apa-apa jadi kembang amben jam loro bengi nangis mergo ngeleh Apa jawabannya anak? sesok wae ngenteni isuk. Tuwa gawe repot. Kuwi anak model apa? Begitu wong nih ngompol, bapak nih ngompol jam loro bengi. Terus bapak nih ngomong jauh "Ling, bapak ngompol. Wong tuwa iso juga didit. Iki anak model apa jajar ngono Jam menurut bengi bapak nangis, wong tua gembek menang. Ya Allah. Pada ini nyuwun saya mulai siklus perkembangan manusia itu dari bayi sampai dewasa itu balik meneh begitu tua kaya cah cilik meneh. Cah cilik seneng senengane nangis sesuk lawis tua bakal yo ya sering nangis. Si cilik ngompol mergo rung iso begitu wis subuh kuwi ya ngompol mergo beser kelepe wis rusak. Lah wong kula iki duwe budhere saka bundane kuwi anake oke. Kuwi aku ngomong ra klepe rusak kepiye. Anak sing nomor 10 kuwi laire mung mergo ning WC watuk brojol tak kandani. Soalnya klepe wis apal. Aha, rot metu. Maka malam hari ini saya apresiasi bagi anak yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya Pak Muhammad Kawasi niki Pak Kawasi dalu menikah dengan kuburan bunga banget apa meneh niki malam Jumat kados irane pondok nika kalau malam Jumat ahli kubur buka lawang Jalo kiriman saya songko Al-Quran Nanging wong donya ora gelem angirimi ahli kubur podo nangis Brebes miling Go Allahumma صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة Ta'immatan bidawami Kulo soan, kulo soan Ang pangeran Kulo miji, kulo miji Tanpa rencang tanpa sana tanpa sana tanpa kadang Bondo kula bondo kula ketilaran Allahumma sholli wa sallim ala سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صالة دائمة بدوام Yen manungsa yen manungsa sampun pejang Uwal saking uwal saking griya sawah Najan nangis najan nangis anak simah nanging kempal nanging kempal boten betah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin عدد ما في علم الله صالة دائمة بدوام ملك ilahi Senajan bersenajan berbondong-bondong Morine mung, sombong anak bujo anak bujo morotua yen wis nguruk yen wis nguruk banjur lunga sing bener sing khusuk Allahumma sholli بعد ما في علم الله صالة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد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 Sehat. Halo. Salam Pak Sabar. Oh, nggih, Pak Nuwun. Mustafa itu yang mana? Rasulullah <laughs> buat Mas Tova Mas Ilham Mas eh, Ilham ya Mas Ilham, saya titipkan Mas Saroni Mas Saya titipkan Mas Ilham. Saya titipkan ke Mas Amén, amén. Para <laughs> There we go.